dua golongan terpecah belah. Wa inna hadhihi millah sataftariqu ala 73. Umat ini pun akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Sintani wa sab'una finnar. 72 darinya di neraka. Wa wahidatun fil jannah. Wahiyal jamaah. Dan hanya satu yang di surga, yang selamat, yaitu al-jamaah. Di lafaz lain beliau katakan, "Hum mithlu ma ana alaihi yaum wa ashabi." Mereka yang selalu kembali kepada aku dan para sahabatku. Wa innahu sayakhruju min ummati aqwamun tajara bihim tilkal ahwa kama yatajaral kalab li sahibihi La yabqa minhu irqun wala mafsalun illa dakhalahu. Dan akan keluar di umat ini orang-orang yang hawa nafsunya menjalar menguasai seluruh dirinya sebagaimana penyakit anjing gila menguasai penderitanya tidak tersisa satu pembuluh darah tidak tersisa satu sendi dalam tubuhnya kecuali virus itu masuk di dalamnya. Sehingga betul-betul orang itu dikuasai tubuhnya oleh virus. Seperti itu pula hawa nafsu ketika menguasai orangnya Wal'iyadzubillah. Hadis ini mengajarkan kita banyak hal. Yang pertama bahwa Rasul berbicara dengan wahyu. Mengabarkan sesuatu yang belum terjadi di masa itu. Dan pasti akan terjadi di kemudian hari. Seperti yang Rasul telah kabarkan. Perpecahan di tengah umat ini pastilah terjadi tetapi yang lebih penting dari semua itu adalah tuntunan Rasulullah SAW menghadapi fitnah dan perpecahan ini. Beliau telah isyaratkan dalam hadis ini mereka yang selamat dari perpecahan dan perselisian. Orang-orang yang kembali kepada aku dan para sahabatku berjamaah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya di atas al-haq di atas kebenaran walaupun dia seorang diri al-jamaah hadis ini pula mengajarkan kepada kita bahwasanya dari 73, 72 darinya di neraka. Satu yang selamat. Menunjukkan kata Imam as sonaani rahimahullah. Kerusakan. Kesesatan. Penyimpangan. Itu banyak jalannya banyak ajarannya, bermacam-macam bentuknya sekian banyak konsepnya, sekian banyak metode dan manhajnya yang sesat, terancam dengan neraka. Sementara yang benar dan yang selamat hanya satu. Allah sebutkan فَمَاذَا ba'dal الْحَقِّ illa dhalal Apalagi setelah al-haq kecuali kesesatan. Tidak ada lain. Alternatif kebenaran tidak ada. Kebenaran hanya satu. Hanya dari Allah, dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang difahami, itu yang dicontohkan oleh para sahabat, tabiin dan generasi salaf rahimahumullah. Yang ketiga, hadis ini pun mengajarkan kepada kita bahwa yang namanya kejelekan, yang namanya kesesatan harus diketahui harus dipelajari untuk diwaspadai, untuk dibenci, untuk kita mengingatkan orang lain darinya. Faman la ya'riful khair minasyar yaqa'fi. Karena orang yang tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, dia akan terjerumus dalam kesesatan sementara dia anggap itu benar. Kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, "Innama tangkudu ural iman urwatan urwa idha nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah." Tali-tali iman itu akan putus satu demi satu semakin lemah, semakin turun. Ketika orang itu tumbuh, berkembang dalam Islam, sementara dia tidak tahu jahiliyah. Dia nggak paham apa itu jahiliyah, apa itu kesesatan, apa itu batin. Kebatilan itu seperti apa yang menyalahi ajaran Allah dan Rasulnya. Sehingga semua dia anggap baik. Semua dia anggap saudaranya. Dan suara-suara sumbang seperti itu sering diperdengarkan kepada kaum muslimin. Yang penting niatnya baik. Toh tujuannya sama-sama memperjuangkan Islam. Makanya nggak usah saling menuding. Makanya nggak usah saling menyalahkan Makanya nggak usah menganggap dirimu paling benar sendiri dan yang semisalnya. Banyak yang terjebak, banyak yang tertipu karena tidak mengenali kesesatan itu seperti apa. Maka hadis mengajarkan kepada kita kita harus tahu apa itu kesesatan? Agar kita bisa terhindar darinya. Selamat dari tipu daya dan makar orang-orangnya. Yang keempat, di dalam hadis Imam Ahmad dan Tabrani dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW sebutkan "Ahabul Adiyan ilallah al-hanifiyatu samha bahwa agama yang paling Allah cintai adalah al-hanifiyah yang lurus, samha yang mudah. Al-hanifiyah yang lurus dalam tauhid beribadah hanya kepada Allah semata satu-satunya. Tiada sekutu baginya mengingkari, menolak, menjauhi segala bentuk kemusyrikan, menyekutukan Allah dalam bentuk apapun yang kecil maupun yang besar, yang tampak maupun tersembunyi, meminta-minta sesuatu kepada selain Allah, menganggap sesuatu memberi dia manfaat dan kebaikan dalam hidupnya atau menyelamatkan dia dari kejelekan dan marah bahaya. Meyakini ada yang memberi dia rizki selain Allah. Ada kekuatan tersendiri yang memberi dia membuat hasil panennya berhasil dan baik. Hanifiyah bertentangan dengan segala bentuk kemusyrikan bertolak belakang dengan segala bentuk-bentuk syirik dalam uluhiyah dan ibadah kepada Allah tabaraka wa taala samha mudah gampang samha kalau orang Jawa bilang samha itu tidak neko-neko. Gak neko-neko Islam ini. Gampang. Mudah. Seperti yang Allah turunkan, seperti yang Rasulullah ajarkan. Mudah. Samha bertolak belakang jauh dengan segala bentuk radikalisme, gulu ekstrim dalam segala hal, keekstriman dan radikal dalam mensikapi segala sesuatu bukan dari Islam karena Allah mencintai samha yang muda. Hmm. Islam itu samha, gampang, sesuai dengan fitrah yang suci pada diri manusia, membawa keamanan, membawa ketenangan, membawa rahmat kepada segenap alam dan Rasul diutus untuk itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin keekstriman dan radikal tertolak dalam segala hal Rasulullah ingatkan iyyakum wal hulu fa innahu ahlaka man kana qablakum Hati-hati kalian dari ekstrim. Berlebihan. Melampaui batas. Yang telah digariskan Allah dan Rasulnya. Karena itu yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Wulu. Ketika lempar jumroh. Orang jamaah haji beliau katakan bimithli hadza farmu hendaknya dengan seperti ini kalian melempar batu-batu kecil kurang lebihnya seperti buah kelengkeng seperti itu yang kalian pakai untuk melempar tidak boleh orang ekstrim dan berlebihan sehingga terkadang kita dapati melempar dengan batu-batu besar. Hmm. Ada yang melempar dengan sandal, ada yang melempar dengan kayu. Dilarang oleh Rasul karena itu melampaui batas sudah. Rasul tentukan seperti ini kecil-kecil batu yang kalian gunakan untuk melempar segala bentuk radikalisme, segala bentuk ekstremis tertolak. Dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus kalau itu terkait nyawa. Nyawa manusia, yang ujung-ujung dari radikalisme ini akan membuat merenggangkan nyawa orang lain terbunuh karenanya. Sementara Islam sangat menjaga arti dari nyawa, darah manusia. Di Bukhari Muslim ketika Nabi Musa alaihissalam di Yomul qiyamah menyesal takut mengingat kesalahan yang pernah beliau perbuat sehingga beliau nggak berani menghadap Allah untuk memintakan syafaat. Beliau katakan, ini kotal tu minhum nafsan lam umar biqatliha. Aku telah bunuh seseorang yang padahal aku tidak diperintah untuk membunuhnya. Kita tahu kisah Nabi Musa. Dengan sekali pukul orang itu mati. Padahal itu orangnya Fir'aun. Kelompoknya Fir'aun yang kafir. Tetapi permasalahannya siapa yang menyuruh membunuh dia? Ini nyawa manusia. Dengan hujah apa kamu membunuhnya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Karenanya Nabi Musa takut, menyesal. Padahal yang beliau bunuh bukan orang yang soleh, bukan orang yang taat. Islam menjaga nyawa. Di Baihaqi pula dari Ibni Umar ketika Rasulullah SAW katakan terkait Ka'bah ketika beliau tawaf betapa mulianya kamu betapa agungnya kamu wahai Ka'bah Tetapi nyawa seorang mukmin di sisi Allah jauh lebih agung, lebih mulia darimu. Semoga Allah selalu jaga Ka'bah wal Haramain. Seandainya Ka'bah dihancurkan, tentu kejahatan besar dirobohkan, kemuliaannya diinjak dibandingkan dengan nyawa satu orang muslim menjadi korban kekerasan dan radikalisme sungguh di sisi Allah nyawa satu muslim ini lebih berharga dari Ka'bah sehingga dosanya orang yang melakukan itu lebih besar dari orang yang menghancurkan Ka'bah sekalipun. Yang kelima, apa yang Rasulullah SAW sebutkan dalam riwayat Umar juga dalam riwayat Jarir di Bukhari di Adabul Mufrad Man la yarhamun nas la yarhamuhullah azza wa jal Yang tidak merahmati orang lain Allah pun tidak akan merahmati dia yang tidak rahmat kepada orang Allah pun tidak akan rahmat kepadanya di hadis Abu Hurairah Rasulullah SAW sebutkan La tunza'ur rahma illa min syaqi. Bahwa rahmat itu tidaklah tercabut kecuali dari orang yang celaka. Orang yang telah tertulis baginya syaqawa. Syaqi. Orang yang celaka, jauh dari kebahagiaan. di mana dia tidak punya rahmat, tidak punya kasih sayang kepada orang lain, tidak punya rasa iba. Seperti yang dipertontonkan oleh mereka sendiri. Bagaimana mereka mencincang tangan orang karena dituduh mencuri. Potong tangan ada hukumnya dalam Islam, tapi dengan rahmat ditarik pisau yang tajam dengan mudah dipotongkan di pergelangan tangannya sehingga dia tidak kesakitan lalu kemudian telah disiapkan di tim medis dan selanjutnya agar tidak pendarahan rahmat adapun mereka dicincang dengan sekian kali pukulan ketika ISIS seperti pengakuan mereka menegakkan hukum potong tangan kepada pencuri dan di atas meja layaknya tukang jagal mencincang daging atau tulang kambingnya mana rahmat hukum membunuh dibunuh dihukum mati ada dalam Islam, tapi dengan rahmat. Dengan sekali ayun pedang dari belakang terputus kepalanya sehingga tidak tersiksa orangnya. Adapun ini yang dilakukan oleh ISIS dan kelompoknya ada dari mereka yang digorok dari depan dengan pisau pendek Kayaknya orang menggorok binatang. Binatang saja haram. Rasul katakan baik-baiklah kamu dalam menyembelih. Pastikan tajamnya pisaumu agar binatang ini tidak kesakitan, tidak tersiksa. Ada yang mereka bakar. Bagaimana orang ini tersiksa sebelum dia matinya? Nah, mana rahmat? Tidak akan dicabut rahmat itu kecuali dari orang-orang yang celaka. Di Adabul Mufrad pula Bukhari dari Qurrah radhiyallahu an seorang berkata kepada Rasulullah, "Inilah adbahu syafa arhamuha." Kadang aku menyembelih kambing dan aku rahmat kepadanya Qala wasyat in rahimtaha rahimakallah. Wasyat in rahimtaha rahimakallah. Bahkan kambing pun Rasul katakan kalau kamu rahmat kepadanya Allah rahmat kepadamu. Kadang sebagian orang kita tahu nggak nggak tega ya. Halal binatang ini disembelih boleh kamu makan tapi sebagian orang hatinya sangat lembut, sangat rahmat, nggak bisa dia ngelihat kasihan. Rasul katakan bahkan kambing pun kalau kamu rahmat kepadanya kasih sayang iba Allah merahmatimu dua kali Rasul katakan itu binatang bukan manusia ini mereka bakar. Sebagiannya setelah mereka penggal, kepalanya mereka buat mainan tendang sana tendang sini seperti bola. Dan disaksikan oleh semua orang di YouTube atau yang lainnya. Mana rahmat? Ya akhi ada makhluk ini manusia. Tidak adakah secercah rahmat kasihan iba menunjukkan semua itu bukan dari Islam. Islam dinur rahmat. Agama rahmat. Lil Makanya kata Fudail ibnu Iyad rahimahullah bahwa bawakan oleh di dalam siar Wallahi ma yahilu laka an tu'dhiya kalban wala khinziran bighairi haqq fakaifa di muslima demi Allah nggak halal kamu mengganggu atau menyakiti anjing atau babi sekalipun apalagi kalau itu seorang muslim kita tahu ini binatang haram memang kita tahu ini najis ya tapi nggak halal kamu menyakitinya Ya, anjing ini tiba-tiba kamu pukul dengan kayu, kamu lempar, kamu sakiti. Babi pun demikian, kamu apa apakanlah, kamu sakiti. Haram, dosa. Apalagi itu seorang manusia, seorang muslim. Bahkan, kamu sakiti sedemikian rupa, bengis, kejam, tidak ada rahmat sama sekali itu perbuatan syaitan dan bala tentaranya. Ikhwati fillah hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tentang dari kelompok-kelompok sesat yang ada yang sangat kental ajarannya dengan radikalisme penuh dengan ajaran-ajaran ekstrim jauh dari rahmat bahkan jauh dari ilmu adalah kelompok khawarij yang telah disebutkan dari semenjak zaman dahulu kala Bahkan Rasulullah SAW telah sebutkan dalam beberapa banyak hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa kelompok ini akan terus ada muncul sampai akhir zaman. dari Ibni Umar dalam Ibnu Majah Rasulullah sebutkan Qala yansha'u nash'un yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum Muncul generasi yang mereka itu rajin baca Quran, Tetapi Quran itu tidaklah melebihi tenggorokannya. Artinya tidak bisa masuk ke dalam kolbunya. Wal'iyadzubillah Hanya sebatas lisan. Kullama kharaja qarnun puti'ah Qala Ibnu Umar sami'tu Rasulullah yaqulu kullama kharaja qarnun puti'a aktsara min 20 marrah hatta yakhruja fi iradihi muddajjal kata Rasulullah sallam tetapi tiap kali mereka keluar Tiap kali generasi mereka muncul diputus. Artinya diperangi mereka. Dilawan oleh kaum muslimin bersama pemerintahnya. Sehingga terputus kekuatan mereka Demikian kata Ibnu Umar, aku dengar Rasulullah katakan itu tiap kali mereka keluar putus, keluar diputus. Rasul katakan itu lebih dari 20 kali. Sampai pada pasukan terakhir mereka keluarlah dajjal padanya. Akhir zaman. Makanya para ulama sebutkan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Nasallallahu al-afiyah di akhir zaman ketika Dajjal keluar yang mengikutinya adalah ahlul ahwa. Ahlul bid'ah. Ahlul batil Orang yang menyimpang jauh dari bimbingan sunnah dan ilmu. Mereka yang akan ikut di belakang Dajjal menjadi pasukannya. Fitnah. Hadis mengajarkan kepada kita bahwa kelompok ini yang memang demikian terus ada bermula bibitnya di masa Rasulullah SAW Dul Khuwaisirah terus-terus berkembang muncul di masa Uthman dengan masa yang begitu besar hingga mereka kudeta mereka berontak dan mereka bunuh Uthman Rabbiyallahu an musul di masa Ali muncul lagi dibunuh lagi kudeta kepada Ali memberontak demikian pada khalifah-khalifah berikutnya seperti Rasul katakan muncul diputus muncul diputus terus demikian Mereka hanya mengalami pasang surut. Tetapi terus mereka itu eksis dan ada di tengah-tengah umat ini. Begitu mereka surut, ketika diperangi dan mereka kalah, kembali mereka bergerilya, menghasut, penggalang simpati dan kekuatan. Begitu mereka kuat, mereka muncul dengan aksi-aksi terornya, memberontak, melawan. Itu pasti mereka lakukan jika mereka punya kemampuan dan kekuatan yang mereka anggap memadai. Begitu nggak kuat, kembali mereka bergerilya di bawah tanah. Oleh sebab itu seperti awal tadi kita sampaikan gerakan ini wajib dan harus selalu diwaspadai oleh pemerintah kita. Karena bahayanya mengancam stabilitas negara, mengancam kaum muslimin, kata Wahab Ibn Munabbih dan juga Syekhul Islam rahimahumullah bahwa dari rahmat Allah tidak Allah jadikan mereka itu berusia panjang tidak Allah biarkan mereka lama memegang kekuasaan karena jika dibiarkan demikian akan semakin banyak korban dari kebrutalan dan kebengisan mereka. Diputus seperti Rasul katakan. Muncul, sempat, pasang. Tapi pasti akan diperangi dan dimatikan, diputus. Kata Syekhul Islam. Padahal ini kan modusnya agamis. Modus agama berpenampilan sebagai orang yang berjihad katanya berpenampilan sebagai orang yang memperjuangkan Islam katanya ahli baca Quran, ahli sholat malam, ahli puasa, tapi terputus. Tidak Allah berikan kepada mereka usia yang lama. Kata Syekhul Islam beda dengan beberapa para gula. Beda dengan penguasa. Penguasa kalaupun dia zalim. Pemimpin-pemimpin yang jair dia mungkin zolim korupsi atau semisal itulah tapi masih Allah berikan waktu kepada mereka bahkan lama megang kekuasaan ada dari mereka yang 20 tahun 30 tahun bahkan lebih ada Kenapa? Karena mereka kerusakannya pada dirinya. Tapi kepada rakyatnya, kepada negaranya secara umum dia ingin baik. Dia jaga. Maka stabilitas ada. Orang merasakan rasa aman, kemakmuran, Jalan dengan baik. Masya Allah. Kehidupan berjalan. Aktivitas ekonomi. Ini, itu. Berjalan dengan baik. Dia makmurkan ayatnya atau negerinya. Kerusakannya pada dirinya. Beda dengan mereka yang berusaha membaikkan dirinya dengan sholatnya, puasanya, bacaannya, tilawahnya, tetapi rusak diri mereka dan merusak orang lain. Bagi mereka, seperti Imam Wahab ibn Munabbi sebutkan, umat ini telah rusak, umat ini sudah umat jahiliyah dan akan kita sebutkan nanti itu yang dituangkan, yang disampaikan oleh tokoh-tokoh mereka bahwa umat ini sudah jahiliyah. Tempat peribadatannya peribadatan jahiliyah. Dan tidak bisa sudah dibenahi, tidak bisa untuk lagi dibetulkan kecuali mereka harus di bumi hanguskan harus dibunuh. Karena bagi mereka pelaku dosa besar kafir. Itu akidah mereka. Walhamdulillah. Allah tidak pernah berikan usia panjang ke mereka. Gak lama perangi yang membunuh Utsman dibunuh setelah Ali dibunuh pun nggak lama ketangkap pembunuhnya dihukum mati dan begitu seterusnya. Nggak usah jauh-jauh di masa kita saja. Kemarin dunia digemparkan dengan yang namanya Al-Qaeda. Al-Qaeda dengan Usama bin Ladennya, Aiman Bawahiri Berapa lama mereka? Tidak lama. Setahun, dua tahun. Mana sekarang Al-Qaeda? Awalnya booming luar biasa. Tiap hari isi berita. Dunia adalah Al-Qaeda begini, Al-Qaeda melakukan Al-Qaeda begini, Al-Qaeda begitu. Isinya orang disibukkan dengan Al-Qaeda. Yang koran, yang media cetak, yang elektronik semuanya Al-Qaeda, Al-Qaeda, Al-Qaeda, Al-Qaeda, Usama bin Laden begini, Usama bin Laden begitu. Sekarang mana? Mana berita? Mana orang membicarakan Al-Qaeda? Tenggelam, surut sudah. Dalam tempo berapa? Enggak lama. Diputus. Dan itu kita imani dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam maka ISIS pun akan demikian dan kelompok-kelompok lain pun demikian nama-nama mereka banyak tetapi manhaj dan pemikiran mereka sama induknya satu Gak akan lama dan mudah-mudahan Allah percepat kehancuran dan kebinasaan mereka. Di dalam sunnah pula diriwayatkan oleh Ibn Abi Asim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu aku mendengar Rasulullah sallam bersabda yakhruju fi hadhil ummah walam yakul minha qaumun muntahkiruna salatakum ma'a salatihim yaqra'una al-Qur'an la yujawizu khuluqahum au hanajirahum yamruquna minad din minar ramiyah yandurur rami ila sahmi thumma ila nasli thumma ila risafi fayanduru wa yatamara fil fuq hal alaqa bihi syai'un minad dami am la Abu Said katakan Aku mendengar Rasulullah bersabda tentang mereka ini Khawarij keluar pada umat ini keluar di umat ini kata Abu Said dan ini dari fikih dari kecerdasan dan tajamnya fikihnya Abu Sa'id seorang sahabat. Dan Rasul tidak katakan dari umat ini. Karena beda jauh. Kalau dikatakan seandainya dari umat ini yakhruju min hadhihi ummah Berarti mereka teranggap dari umat ini. Teranggap dari kalangan muslimin. Umat Islam. Dari umat ini. Tetapi yang Rasul katakan keluar pada umat ini menunjukkan mereka itu dari Abu Said ini isyarat dari beliau bahwa mereka itu bukan kaum muslimin. Mereka itu dikafirkan karena bukan dari umat ini. Pada umat ini mereka keluar. mereka sifat-sifatnya kalian akan meremehkan sholat kalian dibanding sholat mereka mereka baca Quran tetapi tidak melebihi tenggorokannya mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya karena sangat ekstrimnya sangat deras dan kencangnya sehingga anak panah ini lari ketika lepas dari busur kena buruannya dan karena masih kuat terlalu ekstrim sehingga tembus sampai ke arah sana dan masih lari itu anak panah Artinya mereka pun demikian. Keluar dari agama terlalu keras, terlalu ekstrim, terlalu radikal. Sehingga keras sekali keluarnya dari agama, kencang sekali. Terlalu jauh. Si pemanah berharap melihat anak panahnya, berharap melihat besi lancip yang ada di ujung anak panahnya, berharap melihat batang dari anak panahnya, lalu ber, melihat dan berselisih ragu tentang busurnya atau tali busurnya. Apakah ada darah di situ atau tidak? Makna hadis ini kata Nawawi rahimahullah. Rasul sebutkan sesuatu yang mustahil, tidak mungkin. Tadi kan anak panah ini ketika lepaskan kencang sekali, deras sekali, sampai tembus dari buruannya. Ya kan? Kalau sudah seperti itu, apa mungkin diharapkan anak panah yang sekencang itu kemudian kembali mundur? Kembali mundur, kembali ke busurnya, kembali ke pegangan si pemanah. Sehingga jika itu kembali, si pemanah bisa melihat ada darahnya, kena berarti buruannya tadi. Di besi lancip ujungnya, di batangnya, di ini ada darahnya. Anak panah itu kembali mundur begini, kembali ke busur, ke pegangan si pemanah. sesuatu yang nggak mungkin, mustahil. Sebagaimana itu nggak mungkin arti hadis ini. Mereka pun kaum khawarij ini keluar dari agama dan tidak akan mungkin kembali lagi padanya. Karena terlalu ekstrim mereka memahami agama ini berlebihan. Radikal yang berlebihan sehingga tidak akan mungkin kembali mereka kepada agama yang benar. Illa man Allah Kecuali berapa orang yang Allah kehendaki kebaikan baginya. Tapi secara umum yang Rasul katakan ini nggak akan mereka kembali. Bagaimana mereka kembali ke kebenaran? Wong dia dalam semangat dan militannya menganggap itulah kebenaran yang mereka lakukan. Yang mereka yakini. Padahal itu kesesatan, batil. juga dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri di Abu Dawud dan Ibnu Majah. Ba'atha Ali ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Duhaiba fi turbatiha. Ali mengirim harta yang beliau dapati emas untuk dibagi-bagikan oleh Rasulullah. samaha baina arba'ah. Maka Rasul bagi kepada empat orang tokoh di kaumnya. Bainal akra ibn Habis al-Handani. Pada Akra bin Habis. Wa baina Uyaina ibn Badr al-Fazani. Uyainah Ibn Badr Wabada Zaid Al-Khail At-Ta'i Zaid Al-Khail At-Ta'i وبين علقمة ابن علاثة العامري علقمة أقرأ بن حابس ويينا ابن بدر Zaid Al-Khail dan Qama bin Ulasa. Ini yang Rasul beri banyak masing-masingnya. Faghadibat Quraisy wal Ansar itu membuat marah Quraisy dan Ansar. Waqalat yu'ti sanadid ahli Najd wa yad'una. Bagaimana Rasul berikan itu kepada tokoh-tokoh ahlu Najd sementara beliau meninggalkan kita ini membiarkan kita, kita tidak diberi seperti mereka. Qala innama ata'allafuhum Rasul katakan aku beri mereka dan aku berharap mendapat simpati dari mereka hikmahnya besar Arab itu tergantung kepala sukunya mukaddam Ra'isul Qabila kalau sudah kepala sukunya ini kena pegang dia Islam itu berpengaruh semua sukunya akan ikut Islam beriman hanya Rasul sangat berharap dari kepala-kepala suku ini diberi banyak oleh Rasulullah Qala fa rajulun ghairul ainain Musriful wajnatain natiul jabin kathul lihyah mahluk muncul saat itu orang yang matanya itu dalam tajam dalam masuk ke dalam begitu dan mencongol tulang yang ada di pipinya begitu pula dahinya mendorong ke depan dia pun lebat jenggotnya dan gundul tercukur rambutnya qala ittaqillah ya Muhammad dia katakan takutlah kamu kepada Allah wahai Muhammad qala من يطيع الله من يطيع الله إذا عصيته Siapa yang akan taat kepada Allah kalau aku sebagai rasulnya maksiat? Marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang akan diharapkan taat kepada Allah kalau aku saja maksiat kepadanya? Saya harus diingatkan takutlah kepada Allah. Adillah. Di lafaz lain kamu nggak adil manuni Allahu ala ahli al-ard wala ta'manuni. Allah mempercayakan amanat penduduk bumi ini kepadaku sehingga wahyu syariatnya Allah turunkan padaku aku sampaikan bagaimana kalian tidak mempercayai aku dalam urusan harta yang jauh lebih hina, lebih rendah, lebih murah, lebih kecil dibanding amanat syariat wahyu. Dalam perkara wahyu saja Allah percaya kepadaku. Bagaimana kalian tidak percaya padaku urusan dunia? Qala fasa'ala rajul qatlahu ahsibuhu Khalid walid Maka seorang sahabat minta izin untuk membunuhnya. Aku mengira itu adalah Khalid bin Walid. Qala famana'ahu tapi dilarang oleh Rasulullah. Qala falamma walla begitu orang ini pergi, qala Rasul sampaikan inna min di'di hada au fi aqibi hada qauman yaqra'unal al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruqun minal Islam muruqas sahmi minar ramiyah yaftuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan la in ana adraktahum qataltuhum qatla'at akan keluar orang-orang seperti ini semisal dengan orang ini serupa orang-orang yang mereka itu Baca Quran tapi tidak melebihi kerongkongannya. Keluar mereka dari Islam seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Mereka bunuh, mereka perangi ahlul Islam dan mereka tinggalkan ahlul auzan. Kalau aku jumpai mereka pasti akan aku bunuh mereka seperti dibunuhnya kaum Ad. Akan aku Perangi mereka sebagaimana diperanginya kaum Ad. Dan kaum Ad kita tahu dihancurkan oleh Allah Subhanahu taala, dibinasakan. Maka ini juga menunjukkan kepada kita bahwa akan ada muncul orang-orang seperti Dulkuwaisira ini pasti. Sifatnya sama, berani terhadap orang yang sangat mulia sekalipun. Lah kalau Rasulullah saja dia berani mengatakan adillah, takutlah kepada Allah. Maka jangan heran kepada selain Rasulullah Nah heran kalau Uthman pun kemudian mereka bunuh. Ali bin Abi Thalib mereka bunuh. Ada orang-orang seperti ini. Oh, Rasul saja dia berani. Sifat mereka pula mereka selalu membunuh dan memerangi kaum muslimin dan mereka tinggalkan kufar ahlul auzan selalu yang jadi bulan-bulanan mereka jadi sasaran mereka muslimin dia Utsman sahabat yang mulia menantu Rasulullah SAW pada dua putrinya sekaligus Uqayyah dan Ummu Kulthum radhiyallahu anhum. Tidak ada di muka bumi ini, di alam semesta ini, seseorang yang menikahi dua putri Nabi. Tidak ada. Kecuali Utsman radhiyallahu anhu. Ada misalnya satu dari putri Nabi itu dia nikahi. Tapi dua putri Nabi hanya Utsman sehingga digelari beliau Zunurain, Punya dua cahaya putri Nabi. Walhasil mereka bunuh. Ali pun demikian mereka bunuh tanpa malu. Dan ringan bagi mereka kayak bukan kesalahan. Bahkan Abdurrahman bin Muljim ketika ditangkap dan mau dieksekusi mati dia katakan permintaannya untuk dia nggak langsung dibunuh nggak langsung dipenggal tapi dia minta untuk tubuhnya dimutilasi dicincang dalam keadaan dia hidup agar Dia bisa menyaksikan bangga melihat tubuhnya dipotong-potong, dimutilasi fisabilillah di jalan Allah. Karena ketaatannya, karena ibadahnya. Fisabilillah karena jihadnya membunuh Ali ibnu Abi Talib. Lihat, bagaimana berubah total karena radikal dan ekstrimnya membunuh menantu Rasulullah ayah dari cucu Rasulullah khalifah yang mulia Ali bin Abi Thalib bagi mereka itu fisabilillah jihad dan dipuji-puji disanjung-sanjung oleh banyak penyair-penyair khawarij Sebagian mereka katakan Ya dorbatan layak tagi Bidhalika siwa Indar rahmani ridwana Itu pukulan Ini ketika dia bunuh Ali Saat keluar sholat subuh Orangnya hanya mengharap keridoan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal perbuatannya keji, perbuatan dosa yang sangat besar. Hal yang seperti ini bagaimana diharapkan mau kembali kepada kebenaran? Bagi dia itu bisa fisabilillah. Jihad bagi mereka. Walhasil selalu muslimin yang jadi sasaran mereka. Nggak pernah mereka memerangi ahlul ausan. Ahlul ausan dalam keadaan tenang dan tidak mereka perangi. Awal ketika sejarahnya ISIS ini mereka berangkat ke Syria. Katanya perang di sana, katanya jihad melawan Basar Asad yang ada tidak ada perang bersama Bashar dan pasukannya yang ada mereka gontok-gontokan rebutan wilayah tak fitnah apalagi dengan kelompok yang mereka kasih nama diri mereka Jabhatun Nusrah ini sama-sama khawarij Nusrah pun khawarij Daesh atau ISIS ini pun juga khawarij cuman itulah perselisihan dahsyat di antara mereka saling membunuh saling mengkafirkan belum lagi Jaisul Hur yang ada di Syria Terus perangnya di antara itu fitnah banyak yang korban terbunuh mereka hukum mati Nah, kalau mereka mau berperang, mau membela muslim seharusnya kan Basar Asad yang dia perangi. Asadnya dengan santai, dengan tenang, nggak ada yang memerangi dia. Mereka tinggalkan ahlul auzan, Makanya Rasul katakan kalau aku temui mereka akan aku perangi, aku binasakan mereka seperti dibinasakannya kaum 'ad. Karena mabrot dan pengerusakan mereka sangatlah besar. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Ali ibn Abi Thalib di Bukhari dan Abu Dawud. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti fi akhir zaman qaumun hudatsaul asnan, sufahaul ahlam, يقولون من قول خير البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة akan muncul orang-orang yang mereka itu sifatnya kata Rasulullah hudanaul asna muda belia hadithusin masih anak muda dan mereka yang mereka jaring ya sebenarnya anak-anak SMA anak-anak muda semangat semangatnya pingin surga pingin baik cuma salah alamat jaringan-jaringan mereka. muda sehingga masih banyak padanya sifat-sifat yang tidak baik. Tergesa-gesa, sifatnya anak muda. Terlalu ekstrim dalam segala hal, anak muda. Walhasil itu sifat mereka. Sufahaul ahlam dan mereka sefi. Jahil. la sinut tasarruf. Tidak bijak, tidak hikmah dalam mensikapi segala sesuatu. mereka bicarakan dari omongan orang terbaik yakni Rasulullah. Artinya mereka bawakan ayat, hadis. Keluar mereka dari Islam seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Iman mereka tidak melebihi tenggorokannya. Dimanapun kalian jumpai mereka, bunuhlah mereka karena membunuh mereka pahala bagi yang membunuhnya di hari kiamat kelak. Tentunya keutamaan ini atau anjuran ini dari Rasulullah kepada orang yang punya kekuasaan, punya kapasitas, punya kekuatan dalam hal ini pemerintah nggak ada lain agar orang tidak salah memahami Rasul suruh bunuh dimanapun jumpai. Kemudian kamu berangkat, kamu bunuh sendiri. Sementara kamu rakyat sipil. Dan berabe urusannya. Tapi pemerintah kaum muslimin yang punya kekuasaan untuk memerangi mereka. Juga di hadis Abu Sa'id dan Anas bin Malik Rasulullah katakan saya kunu fi ummati ikhtilaf wa rahmah akan muncul di umat ini perselisihan dan juga perpecahan qaumun al qil wa al fi'l orang-orang yang hanya pintar bicara tapi jelek perbuatannya Khawarij. Kalau ngomong luar biasa. Seluruh orasi apalagi teriak-teriak di mimbar menggebu-gebu. Bagaikan singapodium. Hanya pintar ngomong, tapi nggak ada ilmunya hampa. Apalagi amalannya rusak. Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Mereka baca Quran tidak melebihi tenggorokannya. Yang minad din muruqas sahmi minar ramiyah. Keluar mereka dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari buruannya. La yarji'un hatta yartadda ala fuqah. Tidak akan mereka kembali sampai seperti anak panah itu juga kembali ke orangnya. Tum hum syarrul khalqi wal khaliqah. Mereka makhluk terjelek yang ada manusia terburuk tuba liman qatalahum wa qatalu bahagialah bagi orang yang membunuh mereka atau dibunuh oleh mereka surga bagimu yad'una ila kitabillah wa laysa minhu fi syai' mereka mengaku mengajak kepada kitab Allah padahal mereka jauh sama sekali nggak ada ilmunya bukan dari Quran. Man qatalahum kana aula billahi ta'ala minhum. Maka yang memerangi mereka lebih mulia di sisi Allah dibanding mereka. Qalu ya Rasulullah wa masimahum qala tahlik. Rasul ditanya apa ciri mereka kalau tahlik menggundul. Rambutnya dalam tujuan ibadah menganggap itu ibadah mangkas habis rambut kepala mereka. Demikian pula dalam riwayat Abu Ghalib di Musnad Imam Ahmad dari Abu Umamah, maaf di Tirmidzi. Riwayat di Tirmidzi dalam jami'nya Abu Umamah ketika melihat kepala-kepala Khawarij digantungkan di depan masjid Maskus masa itu Abu Umama mengatakan kila benar, sarukatlah tahta adimis sama khairukatlah man qatalu. Mereka ini anjing-anjing neraka. Hmm, bangkai terburuk yang ada di kolong langit ini. Yang mereka bunuh adalah korban yang terbaik. Lalu beliau baca ayat Ali Imran, Yaumata tabyaddu wujuh wa di hari yang wajah itu bercahaya putih tapi ada wajah yang hitam kelam. Wajahnya ahlul bid'ah. Wajahnya khawarij. Kata Abu Ghalib maka aku tanya kepada Abu Umama. Maaf, yang kamu sampaikan tadi kamu dengar dari Rasulullah bahwa mereka ini anjing neraka, bahwa mereka ini bangkai terburuk yang ada di kolong langit, orang yang mereka bunuh adalah orang terbaik. Ini kamu dengar dari Rasulullah langsung. Kata Abu Ghalib menjawab kepada Abu Ghalib Aku dengar dari Rasulullah itu tidak sekali, tidak dua kali, tidak tiga kali, sampai tidak tujuh kali. Tidak tujuh kali aku dengar ini dari Rasulullah. Nah, seandainya aku dengar cuma tujuh kali dari Rasul, mungkin aku nggak berani nyampaikan ke kalian karena besar. Hukuman dan celaan besar, anjing neraka, bakar dan diadab di sana. Bangkai terburuk yang ada di kolong langit ini dan seterusnya. Kalau seandainya aku mendengar cuma tujuh kali, nggak akan aku sampaikan ke kalian. Masalahnya aku dengar ini dari Rasulullah berkali-kali, sering kali Rasul sampaikan. Ini dengan tadi hadis Abu Hurairah Rasul katakan lebih dari 20 kali keluar generasi mereka diputus, keluar diputus, pasang surut mengajarkan kepada kita bahwa nasihat dan tahdir kepada kejelekan dan orang-orangnya itu harus sering. Dan perlu kita ketahui hadis-hadis tentang khawarij, celaan Rasul dan tahdir terhadap mereka itu mutawatir. Diriwayatkan oleh banyak sahabat, Abu Zaid, Abu Hurairah, Anas, sekian banyak Abu Umama, <clears throat> Ali bin Abi Thalib seperti tadi. Banyak yang meriwayatkan mutawatir. Maka harus sering disampaikan sebagaimana Rasul sering menyampaikan kepada sahabatnya lebih dari tujuh kali lebih berkali-kali Terlebih-lebih lagi ketika memang zaman fitnah. Di zaman mereka berani unjuk gigi. Di zaman mereka lagi pasang-pasangnya. Banyak yang tertipu. Harus lebih digencarkan penjelasan, nasihat kepada kaum muslimin tentang bahaya mereka, ditahdir mereka darinya, maka apa salahnya ahlus sunnah? Apa dosanya salafiyin? Ketika mentahdir kelompok-kelompok atau orang sesat seperti ini. Kok selalu jadi bahan ledekan. Jadi olok-olokan ahli tahdir, jamaah tahdir. Tahdir sana, tahdir sini. Ya akhir Rasulmu SAW mentahdir sekian kali sering <clears throat> Maka ahlu sunnah dalam hal ini hanya berkudua bersitotolak dan kepada Rasulullah SAW. Di riwayat lain Abu Umama menangis melihat mereka sambil beliau katakan kila benar kila benar kila benar haulak syarhu qatla kutilu tahta adimis sama anjing-anjing neraka mereka ini tiga kali anjing neraka anjing-anjing neraka inilah bangkai terburuk di kolong langit ini bangkai terburuk di kolong langit ini menangis Abu Umamah kata Abu Ghalib bertanya kenapa anda menangis oh, mereka ini orang-orang tercela nggak pantas sedih nggak pantas ini kata Abu Umamah qad min ahlil Islam. Yang aku tangisi, gimana mereka ini bisa jadi seperti ini? Padahal dulunya mereka ini bersama kaum muslimin. Nah, ini teranggap bersama umat Islam. Dulunya orang baik sebelum terkena jaringan mereka, sebelum ikut mereka, sebelum terpengaruh, Orang baik, polos, awam, tapi baik. Ini sholat bersama saudara-saudaranya muslimin. Ini, itu, nah, silaturahmi ke keluarganya. Orang baik lah. Begitu masuk ke mereka, dapat doktrin-doktrin macam-macam, diajarkan ajaran-ajaran yang radikalisme, ekstrim, berubah dia jadi kasar, pengis, takabur, merasa dirinya yang paling suci, masyarakatnya rusak, jahiliyah, kufar semuanya. Sehingga makanya kamu dapati cenderung mereka itu eksklusif, tertutup, menyendiri dari masyarakatnya. Kenapa? Dia anggap masyarakatnya rusak. Jahiliyah sudah kufar yang ada di tengah-tengahnya. Nggak mau sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin, dilanggar langgar musola nggak mau. Bikin pengajian pun nggak mau terbuka kaum muslimin saudaranya biar datang dengar dapat faedah lah tertutup di rumahnya ini kajian Siriatul Tanzim datang ke sana tertutup rahasia nggak boleh tahu layaknya gerakan Mozart atau CIA e Amerika tertutup segalanya serba rahasia. Makanya kata Abu Said menangis, Abu Mama maaf, menangis. Ya Allah, dulunya mereka ini orang-orang baik. Samha, Islamnya mudah, Masya Allah. Ada kekurangan sendiri, tapi secara umum dia baik, Muslim. Tapi begitu terjerat ke mereka dan ini bahayanya mereka, merubah orang, menjadi bengis dan kejam, rusak. Kita dengar demikian beberapa hadis-hadis Rasul dan masih banyak ini cuplikan saja menunjukkan seringnya dan banyaknya nasihat Rasulullah. Tahdid beliau yang begitu banyak kepada umat tentang khawarij ini dengan pemahaman radikalisme mereka insyaallah kita cukupkan sekian sesi pertama ini kita persiapan duhur insyaallah kita lanjutkan setelah sholat sunnah antum wafakallahul jami' wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh